بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa berkumpul di salah satu tempat yang terbaik yaitu masjid. Dalam satu urusan yang terbaik yaitu belajar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga berkenan untuk kelak mengumpulkan kita semuanya di surga. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa langkah kita, jalan kita, kehidupan kita dimudahkan dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki surganya. Allahumma amin. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Satu nikmat yang terbesar yang telah Allah berikan kepada orang-orang yang beriman adalah dengan diutusnya seorang rasul. Nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman adalah Allah mengutus seorang rasul. Sehingga Allah tidak membiarkan manusia bingung dalam menjalani kehidupan. Manusia ingin mencari kebahagiaan di dunia bahkan pengen setelah di dunianya pengen hidup dengan bahagia. Maka Allah mengutus Rasul untuk membimbing mereka. Ini adalah nikmat yang terbesar. Di antara nikmat yang terbesar. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surah Al Imran, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Laqad manna Allahu 'alal mu'minin" إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين Kalau kita perhatikan ayat ini ayat yang sangat indah. Allah mengatakan laqad mannallahu 'alal mu'minin. Sesungguhnya Allah telah memberikan nikmat kepada orang-orang yang beriman. Apa nikmatnya? Idba'atha fihim rasulam min anfusihim. Yaitu Allah telah mengutus kepada orang-orang yang beriman tadi seorang rasul dari kalangan mereka. Apa tugasnya? Yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitab wal hikmah. Tugasnya ini yang perlu kita perhatikan apa di antara tugas Rasul sehingga kita menyadari bahwasanya diutusnya Rasul adalah nikmat yang agung. Yatslu alaihim ayatihi membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala wa yuzakkihim untuk mensucikan jiwa mereka. Wa yuallimuhumul kitab wal hikmah dan untuk mengajarkan Alkitab dan hikmah. Jadi di antara tujuan diutusnya Rasul adalah untuk ta'lim ta'lim al-ilm untuk mengajarkan pengajaran ilmu memberikan ilmu kemudian yang kedua adalah untuk tazkiyah tazkiyatun nafas untuk apa pensucian jiwa dengan dua hal ini manusia akan menjadi sempurna diajarkan ilmu dan diajarkan akhlak diajarkan ilmu dan diajarkan akhlak diajarkan adab apabila hilang salah satunya maka tidak akan menjadi sempurna seorang dalam kehidupannya dengan ilmu dan adab adab dalam beribadah, adab dalam bermuamalah, adab dalam menuntut ilmu. Semuanya ada adabnya. Sehingga dikatakan oleh salah seorang ulama yaitu Ibnu Sirin tentang bagaimana para ulama terdahulu mempelajari ilmu dan sekaligus mempelajari adab. Beliau mengatakan kanu yata'allamuna al-hadiya kama yata'allamuna al-ilm. Bahwasanya dulu para ulama mereka juga belajar petunjuk yaitu adab sebagaimana mereka juga belajar ilmu. Karena didapatkan banyak orang yang hanya fokus masalah ilmu. Adabnya tidak diperbaiki, maka akan rusak ilmu yang telah didapatkan ilmunya tidak bermanfaat, dirinya rusak dan akan menjadi perusak. Kenapa ilmunya tidak bermanfaat? Pemegang ilmunya tidak memiliki adab, maka dia akan rusak dan akan merusak. Oleh karena itu, penting untuk mempelajari adab dan penting untuk mempelajari ilmu. Bahkan di antara ulama yakni Al Imam Malik rahimahullahu taala menasihatkan ta'allam al-adaba qabla an tata'allam al-ilm. Belajar dulu adabnya sebelum kamu belajar ilmu. Karena tadi apabila seseorang yang tidak memiliki adab mendapatkan ilmu, ilmunya tidak bermanfaat dan justru akan merusak. Kerusakannya lebih besar Kalau seandainya boleh kita misalkan untuk dapat memahami bahwasanya pun dalam menuntut ilmu membutuhkan adab. Karena ilmu ibarat makanan untuk hati kita, makanan untuk roh kita. Sebagaimana tubuh kita juga membutuhkan makanan untuk jasad kita. Bagaimana tubuh kita bisa berkembang dengan baik, dengan sehat, dan tidak menimbulkan penyakit? Bagaimana? Maka ada dua hal. Yang pertama, makanan apa yang dia masukkan dalam jasadnya. Kemudian yang kedua, bagaimana cara makannya. Kalau seandainya dia memasukkan makanan dalam jasadnya, makanan yang beracun, maka jasadnya juga akan rusak. Dia ya, makan yang dimakan makanan-makanan yang mudarat, maka jasadnya akan rusak. Dia ya, makan racun atau makan makanan yang banyak menimbulkan mudarat. Cenderung akan merusak jasadnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana cara dia makan? Mungkin makanan yang dimakannya adalah makanan yang bagus. Makanan yang sehat. Akan tetapi cara makannya, cara mengambil makannya tidak benar tidak bagus, maka juga bisa menimbulkan mudarat. Dia minum susu. Bagus. Susunya bagus. Tapi ingat. Ketika tangannya dalam keadaan kotor, gelasnya dalam keadaan kotor, kemudian dia mungkin langsung memerah dari sapinya dalam keadaan tangan yang kotor kemudian ditempatkan di bejana yang kotor yang mungkin juga ada racunnya secara asal susunya bagus tapi cara mengambil susu makanannya tidak bagus pun susu yang masuk dalam tubuhnya akan mudarat kenapa diambil dengan cara yang salah Demikian pula ilmu yang menjadi makanan hati, yang menjadi makanan ruh kita. Saat kita memasukkan ilmu di mana ilmu tersebut ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang mudarat maka akan merusak hati. Memasukkan ilmu sihir, belajar ilmu sihir. Ini mudarat. sebagaimana yang disebutkan dalam satu kitab adab juga ta'lim muta'alim dikatakan bahwasanya ilmu nujum ilmu sihir itu tidak. kedudukannya seperti apa racun dia belajar pada hakikatnya apa yang dipelajari itu racun mudarat karena apa yang dia masukkan dari makanan ruhnya adalah memang hakikatnya beracun Kemudian yang kedua, pun seandainya ilmunya ilmu yang secara asal bagus, bermanfaat dari Al-Qur'an, dari sunnah, dari perkataan para ulama terdahulu. Tapi ingat, cara mengambilnya salah. Cara mendapatkannya salah. Tidak dibarengi dengan adab cara mengambil ilmu yang benar. Walaupun asalnya ilmunya manfaat, tapi justru bisa juga menimbulkan mudarat untuk hatinya. Untuk rohnya. Kenapa? Karena diambil dengan cara yang salah. Maka bagi seseorang yang akan menuntut ilmu perhatikan dua hal. ilmu yang akan diambil adalah ilmu yang baik, ilmu yang bermanfaat dan cara mengambil ilmu dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, dengan adab yang baik, maka akan menjadikan ilmunya bermanfaat insya Allah. Betapa banyak orang yang memiliki ilmu, tapi ilmunya tidak bermanfaat, justru merusak, menimbulkan kegaduhan, barangkali cara mengambil ilmu yang salah. Oleh karena itu ikhwati fillah para ulama banyak menasihatkan kita untuk belajar adab selain juga belajar ilmu. Pun diriwayatkan dalam sebuah hadis yang dikenal dengan hadis Jibril alaihissalam salam Salah satu contoh terkumpul antara pengajaran ilmu dan pengajaran adab. Ketika bagaimana Jibril akan mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka disebutkan dalam riwayat tersebut, syadid bayadi thiyab, syadid sawadi syar, datang dalam keadaan bajunya yang sangat putih, bagus, bersih. Rambutnya dalam keadaan hitam, baik, tertata dengan baik. Ini adab. Artinya seorang penuntut ilmu ketika akan belajar dia memperbaiki penampilannya. di antara adab. Ya, memperbaiki penampilan karena dia akan mengambil ilmu sebagaimana dicontohkan oleh Jibril. Ini termasuk bagian dari agama kita. Sehingga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Hada Jibril atakum yu'allimukum dinakum." Ini Jibril datang kepada kalian untuk mengajarkan urusan agama kalian. Terkumpul di dalamnya dalam hadis tersebut yaitu ilmu dan adab. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka kesempatan ini kita akan membaca satu kitab Semua sudah dapat kitabnya? Ada yang belum? Taib, kita akan membaca ya. Kita akan baca bersama kitab ini beserta syarahnya. Ya. Yaitu sebuah nazam bait-bait syair yang banyak faidahnya kita akan baca beserta syarahnya yang dikumpulkan oleh Syekh Saleh Ibn Abdullah Ibn Hamad al usaymi Syekh Salih al usaymi dalam kitabnya Bahjatul Tulab fi Adabit Talab Sebetulnya beliau mengumpulkan bait-bait syair ini beliau hanya menambahkan lima bait empat bait di bagian mukaddimah satu bait di bagian penutup. Jadi bait yang berasal dari Syekh Solih Al-Usaimi itu hanya lima bait. Empat bait pertama. Kemudian satu bait penutup. Adapun bait yang berada di tengah itu bukan dari beliau. Tapi beliau kumpulkan, beliau beri mukadimah, beliau beri penutup. Nanti akan dijelaskan insya Allah. kita baca Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi lahul ihkam Thumma salatu ba'du salamu Ala Muhammadin Rasulillahi Wa alihi turran bila tanahi Wa ba'du Zi urjuzatun jadirah bil hifdhi wal idraki bil basirah lu'lu'i tu'za awil ma'muni wa nassuha al majliyu lil uyuni beliau mengatakan setelah membaca basmalah segala puji bagi Allah yang memiliki kesempurnaan salawat dan setelahnya salam kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarganya semuanya tanpa batas kemudian ini adalah bait syair dalam bentuk rojaz ya bil hifzi wal idraki bil basirah lil lu'lu'i tu'za awil ma'mun ini yang tadi saya sampaikan di awal bait-bait setelahnya adalah bait-bait yang disandarkan kepada lu'lu'i atau makmun jadi bait yang akan beliau syarah akan beliau jelaskan pada kehekatnya adalah miliknya ada yang mengatakan al-lu'lu'i ada yang mengatakan al makmun jadi bait ini miliknya siapa? Lu'lu'i atau Ma'mun. Nanti akan dijelaskan oleh beliau. Tayyib. Qala syarih faqahullahu ta'ala berkata pensyarah dari nazam ini beliau sendiri Syekh Salih Al-Usaimi rahimahullahu ta'ala jadi beliau mensyarah nazamnya sendiri ibtada'a an-nadhimu wafaqahu Allahu manzumatahu bil basmalah penulis dari bait-bait syair ini memulai mantumahnya tulisannya syair-syairnya dengan basmalah thumma san thumma thanna bil hamdalah kemudian yang keduanya dengan hamdalah ثم ثلث بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم kemudian yang ketiganya dengan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makrunatun bis salati wassalam ala alihi dan juga salawat dan salam kepada keluarganya Beliau menyebutkan wahaula isalas min adabit tasnifi ittifaqan. Dan ketiga perkara tersebut adalah adab dalam tulis menulis secara ittifak Yaitu apa tadi? Basmalah. Kemudian apa? Hamdalah. Kemudian apa? Salawat kepada Nabi dan juga keluarganya. Ini adalah tiga hal adab. Beliau jelaskan adab dalam menulis pertama basmalah, kemudian apa? Hamdalah, kemudian bersalawat atas Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Basmalah tujuannya adalah untuk litabarruki wal isti'anah Basmalah tujuannya adalah untuk meminta berkah dan pertolongan. Basmalah untuk meminta berkah dan pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Berkah adalah kasratul khair wa dawamuhu. Sedangkan berkah itu sendiri adalah banyaknya kebaikan dan langgengnya kebaikan tersebut. Dari apa yang ditulis diharapkan berkahnya. Artinya agar yang ditulis banyak kebaikan yang dapat diambil. Ketika seseorang menulis mengawalinya dengan basmalah, maka harapannya mendapatkan berkah. Artinya apa? Tulisan yang ditulisnya diharapkan banyak kebaikan yang dapat diambil. Itulah berkah. Itulah tabarruk. Kemudian wal isti'anah, kemudian untuk meminta pertolongan. Minta pertolongan agar dalam aktivitasnya menulis dan aktivitas apapun yang diawali dengan basmalah selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah dengan basmalah. Kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala. Allah berhak untuk dipuji karena nikmat yang Allah berikan kepada para hambanya dari berbagai jenis nikmat yang telah kita terima, termasuk diantaranya ilmu. Juga karena Allah dipuji, karena memang zat Allah Subhanahu wa taala pantas untuk dipuji. Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna, pantas untuk dipuji. Kalau ada seorang yang dermawan, memberikan beasiswa antum dari mulai SD, SMP, SMU sampai kuliah dibiayai semua dikasih uang saku semuanya dikasih dibiayai keluarganya juga ditanggung semuanya kalau sakit diperiksakan semuanya ditanggung orang yang dermawan maka bagaimana perasaan antum akan timbul pengagungan penghormatan karena ada orang yang telah berjasa kepada antum. Ya. Antum akan selalu memuji dia ketika namanya disebut. Antum puji dia di majelis-majelis antum. Karena dia adalah orang yang dermawan dan berbuat baik kepada antum. Itu kedermawanan makhluk Sedangkan Allah Subhanahu wa taala memiliki Asmaul Husna yang artinya balighatun fil husni ghayata. Artinya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan sifat yang sempurna balighatun fil husni ghayata, mencapai puncak kebagusan. Ada manusia dipuji karena dia memiliki sifat dermawan. Allah Al-Jawad Maha dermawan. Kenapa jarang dipuji? Karunianya begitu besar, Allah memberikan ilmu kepada kita, memberikan semuanya. Kenapa jarang dipuji? Ada orang yang berilmu dipuji. Lisan kita tidak bosan-bosan untuk memujinya. Dia punya ilmu demikian, dia punya ilmu demikian. Subhanallah, selalu dipuji orangnya. Allah Al-Alim, Maha berilmu, kenapa tidak pernah dipuji? Maka hendaklah kita selalu mengingat kebesaran Allah, nama-namanya dan sifat-sifatnya yang sempurna. Selalu kita memuji Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kita menulis setiap aktivitas kita karena atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dan juga kita mengingatkan betapa agung nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang kita selalu menyepelekan, lisan kita selalu kering untuk memuji Allah Subhanahu wa taala yang memiliki nama-nama dan sifat yang sempurna. Kemudian juga dengan bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya. Fa inna min mustahsinatil adab tasannufi fi ibtida'i tasanifi ayuqaddama fi sadriha al-basmalah kemudian dari bagusnya adab untuk memulai tulisan-tulisan diawali dengan basmalah ditekankan lagi thumma yuthanna bil hamdalah kemudian yang keduanya dengan hamdalah ثم يثلث بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين kepada Nabi dan kepada keluarganya semuanya. Di sini disebutkan ali. Makanya beliau mengatakan wa akkada an-nadhimu as-salata 'alal ali biqaulihi turran beliau menegaskan adanya al-ali dengan ucapannya turran ya turran bila tanahi apa itu turran ai jami'an seluruhnya tahqiqan li sumuliha ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kullihim ini adalah mencakup semuanya dari keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa mereka itu? Alu Muhammad. Siapa itu? Alu Muhammad. Wahum Banu Hashim al Qurashiyun adalah dari anak-anak keturunan Hashim al Qurashiyun dan wa azwajun Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan Alu Muhammad adalah yang pertama dari Bani Hashim. Kemudian azwajun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun bukan dari keturunan Bani Hashim. Walaupun bukan keturunan Bani Hashim, tapi dia menjadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini dikatakan sebagai siapa? Alu Muhammad. Fasmu alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yajma'u syai'ain. Jadi intinya bahwasanya alu Muhammad ini mencakup dua hal. Ahaduhuma man nasala min duriyati Hashim yaitu berasal dari keturunan Hashim. Wal akharu azwajun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam walau kunna min ghairi Bani Hashim atau Quraisy walaupun memang bukan berasal dari keturunan siapa Hashim atau Quraisy ini termasuk Alu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam siapa istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Khadijah Sauda Aisyah Hafsah Ummu Salama, Ummu Habibah Zainab binti Jahshi, Zainab binti Khuzaimah Sofia Maimunah juwariyah. Apa? Ya. Itu ibu kita. Ya, ibu-ibu kita. Bagaimana kita tidak hafal dengan nama ibu kita? Ya, istri Nabi adalah ibu kita. Ibu. Maka dinamakan ummahatul mukminin. Ibunya orang-orang beriman. Sehingga di antara hikmahnya sepeninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak boleh menikah dan tidak boleh dinikahi. Karena kita tidak boleh menikahi siapa? Ibu. Istri Nabi adalah ibu kita, ummahatul mukminin. Oleh karena itu di antara hikmahnya kita tidak boleh menikahi siapa? Istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada sahabat kemudian menikahi istri Nabi sepeninggal wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini haram karena mereka adalah ibu dari kaum mukminin. Kemudian hikmahnya yang kedua adalah karena di surga seorang wanita akan dikumpulkan bersama dengan suami yang terakhir. Dengan siapa? Suami yang terakhir. Siapa suami yang terakhir? Tergantung. Seorang istri ditinggal wafat oleh suaminya menjadi janda dan nikah lagi. Ya. Dengan si B maka dia akan berkumpul dengan siapa? Si B. Tidak mungkin si A, si B ketemu di surga bareng-bareng. Tidak. Tapi dia akan ketemu dengan siapa? Dengan suami yang terakhirnya. Maka istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menikah setelah wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena tidak ada manusia yang lebih baik, lebih bagus dibandingkan dengan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Taala Kemudian wal makhsusuna bis salati wassalam minal ali humul muslimun minhum dan juga dikhususkan dengan salawat dan salam dari ali mereka juga adalah termasuk al muslimun adalah termasuk orang-orang muslim pengikut nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi kalau ada orang perhatikan dengan dua cara baca Kemudian ketika seseorang dia mengucapkan sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ajma'in misalnya. Dia sebutkan sallallahu ala nabi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ajma'in misalnya disebutkan secara khusus semoga salawat sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi salawat dan salam kepada nabi kemudian kepada keluarganya sahabatnya dan pengikutnya ajmain maka alu di situ maknanya yang tadi sudah disebutkan Banu Hashim dan istri siapa? Nabi. Banu Hashim dan istri Nabi. Tapi kalau disebutkan dengan diringkas Sallallahu alaihi wa ala alihi ajmain Salawatnya apa di? Diringkas Sallallahu alaihi wa ala alihi ajmain Semoga salawat juga salam kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada alinya seluruhnya maka termasuk di dalamnya siapa al muslimun termasuk di dalamnya siapa al muslimun sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tentang pengikut Firaun ya tentang siapa pengikut Firaun dalam surat Al-Ghafir nanti bisa dibuka ayat yang ke 46 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yauma taqumus sa'ah adkhilu ala fir'auna ashaddal azab." Allah mengatakan apa? Dan pada hari kiamat akan dikatakan adkhilu ala fir'auna ashaddal azab. Masukkanlah ya ala fir'aun. Ala fir'aun. Siapa ala fir'aun? pengikut-pengikut Fir'aun. Disebutkan di situ siapa? Ala Fir'aun, pengikut Fir'aun, asyaddal azab. Ke dalam azab yang keras, azab yang pedih. Siapa yang dimaksud dengan alu Fir'aun di situ? Yaitu siapa? Pengikutnya siapa? Fir Fir'aun. Bukan istri Fir'aun. Kalau istri Fir'aun ber beriman. Jadi yang dimaksudkan masukkan keluarga Fir'aun bukan berarti istri Fir'aun. Tapi maksudnya siapa? pengikutnya Fir Fir'aun. Jadi kalau disebutkan ya sallallahu alaihi sallallahu alaihi wa ala alihi ajmain maka ali di situ mencakup siapa? Al muslimuna jami'an. Mencakup siapa? Orang-orang mus muslim. Ahem. <clears throat> وجعل الناظم الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله ممدودة غير محدودة لقوله بلا تناهي أي بلا حد تنتهي إليه Penulis menjadikan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya tadi sudah dijelaskan mamdudatan ghairu mahdudah tanpa batas Makanya disebutkan bila tanahi. Apa artinya bila haddin tantahi ilaihi, tanpa batas. Ya. Wal matlubu syar'an yang diinginkan secara syar'i, yang dituntut secara syar'i Al-iktharu minas salati wassalam ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi yaitu membaca salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga keluarganya. Tadi sudah dijelaskan ketika disebutkan alihi siapa yang dimaksud. Wal muradu bil ikhtar yang dimaksud dengan memperbanyak ya al ikhtar memperbanyak salawat dan salam ghalabatul amri alal abdi hatta yatamayyaza bihi ya yaitu seorang hamba keadaannya banyak mengucapkan salawat dan salam tersebut sampai jelas ya dominan dia mengucapkan banyaknya salawat dan salam fal mukthimu fal mukthiru minas salati wassalam ala nabi sallallahu alaihi wasallam وعلى آله هو الذي يغلب على لسانه ذكر الصلاة والسلام عليه وعلى عليهم Dia jelaskan maka yang dinamakan dengan al-mukthir orang yang memperbanyak minas salati wassalam ala nabi sallallahu alaihi wasallam membaca salawat dan salam kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya siapa itu Walladhi yaglibu ala lisanihi dzikrus salati wassalam alaihi wa ala wa alaihim yaitu memang lisannya ya banyak mengucapkan salawat dan salam tidak ada batasnya ya intinya banyak sampai jelas oh dia itu banyak bersolawat banyak berapa banyaknya ya banyak tidak dibatasi dengan apa dengan angka sehingga beliau mengatakan waruyat ahadithu fi ja'li dhalika ashran au mi'atan au khamsina au alfan dan diriwayatkan ini dikasih ya, diriwayatkan ya tentang ketidaksahihan dari hadis tersebut waruyat ahadithu diriwayatkan hadis-hadis tentang salawat dan salam tersebut ada yang menyebutkan 10 ada yang berapa 100 ada yang 50 ada yang seribu wa kullu tilkal ahadith la yathbutu min hasyai semua hadis-hadis tersebut ya tidak sahih dari nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang sahih fal ahadithu al waridah fi takdiri adadin yusalla wa yusallam bihi ala nabi sallallahu alaihi wasallam di'afun la yasihhu minha syai'un maka hadis-hadis yang datang yang dia itu menyebutkan tentang bilangan menyebutkan tentang apa bilangan yang dibaca salawat dan salam dalam bilangan tersebut ditentukan bilangannya berapa kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diafun la yasihu minha syai'. Semuanya adalah dhaif kata beliau yang tidak ada yang sahih. Wasmu al-ikthar yahsulu bi ghalabatiha ala lisanil abdi. Maka sekali lagi disebutkan di sini bahwasanya al ikhtar memperbanyak salawat dan salam yahsulu bi ghalabatiha ala lisanil abdi terjadi ini bisa terlaksana ya kalau lisan seorang hamba itu memang memperbanyak salawat tersebut tanpa harus dengan bilangan-bilangan tertentu Pemasalan seperti contoh al-ma'muru bihi min al ikthari min as salati wa salam ala nabi sallallahu alaihi wasallam lailatal jum'ah wa yawmaha la yahsulu bi'adadin muayyanin bi an tusalli ashran aw khamsina aw mi'atan aw alfan wa innama yahsulu bi an tagliba as-salatu salam ala lisanika fi ahwalika fi tilka al-lailati wa yawmaha Dia mengatakan bahwasanya contoh kita diperintahkan untuk membaca salawat dan salam dengan memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam Jumat atau siangnya. Hadisnya apa? Sohe. Untuk kita memperbanyak membaca apa? Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini semuanya la yahsulu bi adadin muayyan tapi bukan dengan bilangan-bilangan tertentu. Ya. Artinya hanya diperbanyak saja, tidak ditentukan apa bilangannya. Ya. Seperti engkau membaca 10, 50, 100 atau 1000. Ya. Semuanya itu intinya adalah Salawat dan salamnya banyak dibaca di lisanmu fi ahwalika fitil lailati wa yaumiha. Engkau membacanya dengan memperbanyak dengan membaca salawat dan salam di lisanmu pada keadaanmu di waktu malam ataupun siang hari di hari apa? Jum Jum'ah. Artinya diperbanyak baca salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falau kudira anna ahadan misal ya anna ahadan sallallahu alaihi wasallam qit'atan minal yaumi jalasa fiha misal ada orang yang dia itu ya bersolawat dan salam di hari tersebut ya di hari dia hari Jumat tadi misalnya bersolawat dan salam sallallahu wa sallam khamsina au mi'ah dia bersolawat 50 atau 100 kali fal ismul iksar ya fal ismu al iksar la yatahaqqaqu alaihi maka sebetulnya al iksar itu belum terwujud belum terlaksana jadi oh saya sudah banyak membaca salawat pada hari Jumat saya sudah baca 50 kali belum belum terwujud namanya banyak itu ya banyak saya sudah baca di hari Jumat 100 kali itu maka kata al iksar la yatahaqqaqu alaihi sebetulnya belum terlaksana. Kapan itu terwujudnya? Wa inna ma yatahaqqaqu bi an tagliba salat salam ala lisanihi fi jami'i dhalikal yaumi wa lailatihi. Maka ini hanya bisa terwujud ya, terlaksana ketika salawat dan salam itu memang lisan itu banyak membaca ya dominan membacanya pada siang atau malamnya ya jadi tidak ada batasannya ya 50 belum terhitung banyak karena banyak itu relatif anak TK yang baru berhitung 1 sampai 10 nyebut 50 sudah banyak sudah susah dia karena apa kebanyakan belum bisa hitungannya cuma sampai berapa 10 kebanyakan ya 50 ini masih sedikit ya relatif 50 anak kecil punya kelereng 50 ah ya masih pas-pasan lah 50 kelereng relatif tapi kalau orang punya anak 50 uh banyak ya banyak itu ya banyak ya nggak terbatas dengan apa bilangan wa min hisani al ma'thurat dan di antara yang bagus yang teriwayatkan dalam bentuk asar ma rawahu qawamus sunnah al-asbahani fi kitab fadail al-a'mal ya, asar yang paling bagus diantaranya yang diriwayatkan dari uh, ulama terdahulu disebutkan diriwayatkan dari al-asbahani dalam kitab fadail al-a'mal Adil Husain ibni Ali dari Husain ibni Ali rahimahullahu taala annahu qala alamatu ahli sunnati kathratus salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam ciri ahlu sunnah ciri apa ahlus sunnah ahlu sunnah kathratus salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam banyak membaca sholawat jadi malah jangan dibalik karena kita mungkin sensi dengan sebagian orang ya justru kita jarang membaca apa salawat nanti tidak dituduh kayak si fulan bahwasanya barang siapa yang menginginkan dirinya itu sebagai seorang ahlu sunnah yang betul-betul ahlu sunnah di antara cirinya adalah apa? Alamatu ahli sunnati kasratu salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak membaca apa? Salawat atas nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ciri dari apa? Ahlu sunnah. Karena mereka adalah pengikut sunnah orang yang paling layak mengikuti Nabi, mencintai Nabi, mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena orang yang apabila senang, cinta dia akan banyak menyebut. Ya. Ida ahabba syai'an kathura zikruhu Apabila mencintai sesuatu akan banyak menyebutnya. Orang kalau dalam hatinya itu senang dengan suatu hal itu biasanya akan apa banyak-banyak di disebut orang yang sukanya bola obrolannya seputar apa bola di mana-mana bola main kelereng saja bisa berubah jadi apa bola obrolannya kenapa karena dalam pikirannya dia terpatri di dalamnya kecintaan terhadap bola maka di mana-mana obrolannya adalah bola temanya tentang bola Maka orang yang mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mencintai sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka akan banyak bersolawat ya kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Beliau melanjutkan ثم ذكر عن ناظم أن المسوق هنا من نظمه حقيق بأمرين هو جدير بهما أحدهما الحفظ للمباني والآخر الفهم للمعاني Kemudian penulis menyebutkan bahwasanya pembicaraan di sini dari nazam yang beliau sebutkan hakikatnya ada dua hal yang saling terkait. Yang pertama adalah menghafal al-hifdzu lil mabani. Menghafal ya bait-baitnya. Ya, menghafal susunan dari katanya. Kemudian wal akhar, kemudian yang kedua adalah al fahmu lil maani. Kemudian paham mak makna ilmu itu akan kuat dengan dihafal dan dipahami dihafal dan dipahami Fikolihi berdasarkan bait nazim tadi wa ba'du dhi urjuzatun rah bil hifdhi wal idraki bil basirah ya yaitu bait syair dalam bentuk rojaz ini untuk dihafal bil di wal idraki bil basirah untuk diketahui dengan basirah dengan dipahami dengan hati Faqaluhu bil hifdi isyaratun ila hifdil mabani. Jadi beliau menjelaskan bait syairnya sendiri bil hifdi adalah isyarat untuk menghafal bait-baitnya, lafat-lafatnya. Wa qawluhu wal idraki bil basirah, al idrak bil basirah maknanya apa? Isyaratun ila fahmi al ma'ani. Isyarat untuk kita memahami apa maknanya. Lianna al-idraka hakikatuhu al-fahmu. Karena al-idrak itu mengetahui itu hakikatnya adalah al-fahmu, adalah apa? Paham. Wa alatuhu sedangkan alatnya adalah al-basirah al-qalbiyah. Ya, penglihatan hati. Makanya disebutkan wal idraki bil basirah Faman wajjaha basiratahu al-qalbiyata fi wa'yi syai'in fahimahu wa Ya, alatnya adalah hati. Di antara alat untuk mendapatkan ilmu apa? Dengan apa? Hati. Faman wajjaha basiratahu al fi wa'yi syai'in fahimahu wa adraka. Maka barang siapa yang mengarahkan penglihatan hatinya, konsentrasi dia, dia pahami betul fi wa'yi syai' untuk memahami sesuatu fahimahu adrakah maka dia akan memahaminya dia akan mendapatkan makna yang terkandung dalam ilmu yang dia pelajari ya alatnya adalah dengan apa dengan hati alat pendukungnya dengan telinga dengan mata oleh karena itu disebutkan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dan Allah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian la ta'lamuna syai'a. Kalian tidak mengetahui apa-apa. Bayi terlahir dilahirkan dari perut ibu la ta'lamuna syai'a. Tidak tahu apa-apa. Bahkan satu kata pun tidak tahu satu kata pun tidak tahu. Siapa yang menjadikan tahu Allah Subhanahu wa taala? Dengan memberikan apa? Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Dan Allah menjadikan pendengaran, penglihatan dan hati agar kalian ber, bersyukur. Allah jadikan pendengaran kita, mata kita, hati kita untuk alat mendapatkan apa? Il ilmu. Barang siapa yang bisa menggunakan dengan sebaik-baiknya hatinya, pendengarannya, penglihatannya, maka ilmu yang akan didapatkan akan sempurna dengan baik. وهذه المنظومة التي اصطفاها ناظمها لتكون رأس ما يفاض في آداب الطلب مما شهر بعض أبياتها مرسلا فستعلم فيما يستقبل أن هذه المنظومة ممزوجة بين نظم ناظمها الذي جعل لها مقدمة وخاتمة مع أبيات tunsabu li ghairihi wa hiya al-mabdu'atu bi qawlihi i'lam bi anna al-ilma bi ta'allumi ila tamamil mandumah siwa al-baiti al-akhir. Beliau menyebutkan mandumah ini ya nazam-nazam ini yang dipilih oleh penulisnya yakni Syekh uh, Salih al utsaimi ya inti dari yang disebutkan yang dihafal dalam adab bait-bait adab ini sebetulnya terpisah. Ya. Jadi beliau hanya mengumpulkan saja agar nantinya diketahui bahwasanya ya beliau itu hanya menjadikan mukaddimah dan apa? khatimah saja. Ya. Bersama dengan adanya bait-bait yang disandarkan kepada ya selainnya diawali dari bait i'lam bi annal ilma bi ta'allumi ila tamamil mandumah siwa kecuali apa al baitil akhir tadi yang saya sampaikan di awal jadi beliau itu hanya menyebutkan apa mukaddimah tapi inti dari bait syair itu sebetulnya terpisah bukan dari beliau dari siapa tadi dari al-lu'lu'i atau dari siapa al Al-Ma'mun bukan dari beliau agar dipahami. Jadi beliau itu cuma menyebutkan mukaddimah dan apa? dan penutup. Ini diantara akhlak dari beliau. Ya, sampai beliau pun menulis dalam mukaddimahnya nggak mengaku-ngaku bahwa sita itu adalah dari bait bait beliau, tapi beliau jelaskan ini bukan bait dari apa? beliau, tapi bait dari selain apa? beliau. Bukan bait dari beliau walaupun beliau kumpulkan beliau kumpulkan beliau kasih mukadimah beliau kasih penutup tapi beliau akui bahwasanya apa bait-bait antara mukadimah dan penutup bukan berasal dari apa beliau ini adalah di antara adab beliau akhlak beliau ya menyandarkan ilmu kepada pemiliknya bukan di aku-aku karena tidak akan berkah orang yang ya, ya mengakui sesuatu yang bukan miliknya hmm, bukan dari beliau maka beliau sebutkan ini milik yang lain ya. ketika seseorang mengaku satu barang sepeda motor ini milikku padahal bukan miliknya maka ini tercela lalu bagaimana dia mengaku ini satu ilmu ini milikku dari aku yang mengusahakan aku sedangkan ilmu lebih berharga daripada apa dunia bagaimana tidak dicela ketika seseorang tercela mengaku-ngaku satu barang menjadi miliknya maka ini aib lalu bagaimana ketika seseorang mengaku-ngaku dengan satu ilmu yang itu bukan jadi apa miliknya maka beliau sebutkan sambil mensyarah sambil beliau menjelaskan tentang apa adab beliau jelaskan adabnya ini loh ini bukan milikku saya hanya menyebutkan apa mukadimah dan apa penutup